yang Allah berikan kepada kita. Dan seperti biasa, mulai hari Sabtu sampai hari Senin kita akan membahas kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu pembahasan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala yang kita kenal yaitu penulis tafsir Ibn Kathir. Kita sedang membahas sejarah seorang manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini dialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pembicaraan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana akhlak beliau, tentang bagaimana ujangan-ujangan beliau, tentang bagaimana perjalanan kehidupan beliau, tidak akan pernah habis, tidak pernah ada henti-hentinya. Para ulama terus menulis kitab-kitab tentang sirah nabawiyah. Ya, puluhan kitab tentang sirah nabawiyah telah ditulis oleh para ulama dari zaman tabi'in hingga zaman sekarang ini. Mereka tidak pernah mencukupkan dengan satu kitab saja. Karena mereka sadar satu kitab yang ditulis pasti masih ada sisi-sisi yang belum terungkapkan. Masih ada rahasia-rahasia dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum terjabarkan dengan baik. Oleh karenanya kita dapati para ulama hingga saat ini masih terus menulis tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membicarakan tentang bagaimana munculnya kesyirikan atau bagaimana kerusakannya, kerusakan-kerusakan yang terjadi di jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kerusakan dalam masalah akidah maupun kerusakan yang berkaitan dengan akhlak. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Ya, kita akan membahas tentang beberapa kejadian sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tentang masalah atau peristiwa ya datangnya Abrahah yang membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah zanillahu iyyakum. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Yang disebutkan bahwasanya wanita tersebut yang akhirnya ya memberikan keturunan kepada Nabi Ismail alaihissalam 12 keturunan wanita tersebut bernama Ra'lah ya. dari kabilah Jurhum kemudian akhirnya Nabi Nabi, Nabi Ismail alaihissalam memiliki 12 keturunan yang pertama anak pertama yang paling besar disebutkan oleh ahli sejarah bernama Nabit Ikhwani fillah zani Allahu maka Nabi Ismail alaihissalam dialah yang menguasai Ka'bah dan menjalankan pengaturan di kota Mekah tatkala itu. Kemudian tatkala beliau alaihi salatu wasalam meninggal dunia, maka kekuasaan diambil alih oleh putra beliau yang bernama Nabit yang telah menikah dengan seorang putri dari kabilah Jurhum. Yang istri Nabi Ismail tersebut bernama Ra'lah bintu Mudad bin Amr al-Jurhumi. Namun setelah Nabit meninggal dunia putra Ismail, maka kekuasaan kota Mekah diambil oleh kakeknya. Oleh kakek Nabit yang bernama Mudhad bin Amr al-Jurhumi. Jadilah kekuasaan kota Mekah dipegang oleh kabilah Jurhum. Dan mereka menguasai kota Mekah dalam waktu yang lama. Kemudian semakin berkembanglah anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mereka semakin menebar, tersebar di jazirah Arab. Sebagian mereka keluar dari kota Mekah dan banyak dari mereka yang keluar dari kota Mekah. Karena kota Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Kemudian ternyata kabilah Jurhum dalam menjalankan pengaturan di kota Mekah, mereka banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan ya hal-hal yang tidak sesuai dengan ya kebenaran sehingga mereka banyak mendolimi orang-orang yang datang ke kota Mekah. Bahkan sampai-sampai disebutkan oleh ahli sejarah di antara kezaliman yang mereka lakukan adalah mereka mencuri harta yang terdapat dalam Ka'bah. Karena orang-orang yang datang ya, tawaf di Ka'bah, di antara mereka ada yang memasukkan harta berupa emas atau perak ke dalam Ka'bah. Rupanya harta tersebut diambil oleh kabilah Jurhum. Sekian lama mereka melakukan kezaliman, ternyata hal ini tidak disukai oleh kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Di antaranya Banu Bakar dan kabilah Khuza'ah. Kedua kabilah ini Banu Bakar dan kabilah Khuza'ah akhirnya bersekutu dalam rangka untuk mengusir kabilah Jurhum yang telah berbuat kezaliman dan semena-mena di kota Mekah. Akhirnya mereka pun bekerja sama, kemudian mereka memerangi kabilah Jurhum dan berhasil mengusir kabilah Jurhum dari kota Mekah. Sementara anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam mereka tidak ikut campur dalam dua belah dalam, ke, eh, ke salah satu dari dua belah pihak ini. Mereka tidak membela kabilah Jurhum karena kabilah Jurum juga adalah ya kabilah kerabat mereka dan mereka juga tidak membela kabilah Khuza'ah atau Banu Bakar yang dalam rangka menegakkan keadilan. Akhirnya kabilah Jurhum pun diusir dan tinggallah di Mekah Banu Bakar dan kabilah Khuza'ah. Namun disebutkan oleh dalam buku-buku sirah bahwasanya kabilah Jurhum sebelum mereka keluar dari kota Mekah dan tatkala mereka tahu mereka bakalan kalah dan bakar, bakalan terusir dari kota Mekah, maka di antara mereka ada yang menutup sumur Zam Zam. Sumur Zam Zam ditutup, disebutkan mereka menanamkan misalnya ada patung patung e, rusa yang terbuat dari emas dalam rangka untuk menimbun dan menutup sumur Zam Zam tersebut. Kemudian mereka tutup sumur Zam Zam tersebut menghilangkan jejaknya sehingga sejak saat itu ya, maka sumur Zam Zam pun tertutup tidak ada yang mengetahui di mana posisinya. Meskipun riwayat-riwayat tentang hal ini adalah riwayat yang lemah, nah, namun disebutkan oleh para ahli sejarah tentang hal ini. Intinya sumur zam-zam tertutup. Kemudian kabilah Khuza'ah pun menguasai kota Mekah dan mereka yang memegang pemerintahan di kota Mekah tersebut. Namun rupanya kabilah Khuza'ah pun demikian. Tatkala mereka menguasai kota Mekah, mereka pun tidak berbuat adil sebagaimana yang diharapkan. Mereka adalah kaum su, kaum yang jelek. Bahkan mereka lah kaum yang pertama kali memasukkan kesyirikan dalam kota Mekah sebagaimana pernah kita jelaskan. Yang pertama kali memasukkan kesyirikan adalah salah seorang dari pemimpin mereka. Seorang termuka, terkemuka dari mereka yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Saya melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia telah menggeret ya ususnya di api neraka. Dalam riwayat disebutkan Li'annahu awwalu man sayyaba as-sawaib. Karena dia adalah orang yang pertama kali ya menjadikan sebagian onta keramat. Dia ini yang pertama kali masukkan bid'ah sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, masukkan bid'ah dan kesyirikan dalam dalam ajaran agama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini diantara kerusakan yang terjadi di kabilah Khuza'ah. Di antaranya juga terjadi perzinahan seperti Isaf dan Nailah, dua orang yang berzina dalam Ka'bah kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi patung sebagai pemberi peringatan bagi umat manusia tatkala itu. Akhirnya mereka pun ya banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan. Ya. Tersebutlah ada keturunan Nabi Ismail yang bernama Kusai, Kusai bin Kilab bin Murrah. Kusai inilah yang dikenal sebagai orang yang telah berjasa mengumpulkan kabilah Quraisy karena kabilah Quraisy terpencar-pencar. Kita sebutkan tadi anak-anak Nabi Ismail, mereka terpencar-pencar. Di antaranya ada keturunan dari Nabi Ismail yang bernama Kusai yang merupakan kakek-kakek dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kusai ini tadinya dia tinggal di luar kota Mekah, namun dia punya saudara kandung yang tinggal di kota Mekah. Akhirnya setelah dia dewasa, dia pun kembali ke kampungnya, ke Mekah. Kemudian dia hidup di kota Mekah bersama kabilah Khuza'ah yang telah menguasai kota Mekah. Dan di situ nampak bagaimana Qusay bin Kilab ini adalah seorang yang cerdas. Kemudian nampak kecerdasannya sampai-sampai dia disukai oleh pemimpin Khuza'ah tatkala itu yang bernama Hulail Al-Khuzai. Akhirnya Hulail Al-Khuzai ini karena tertarik dengan kecerdasan Qusay bin Kilab yang merupakan kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Akhirnya Hulail ini menikahkan Kusai dengan putrinya yang bernama Hubba. Akhirnya menikahlah Kusai dengan putri pimpinan kabilah Khuza'ah, kemudian pun melahirkan beberapa anak. Ya. Akhirnya tatkala pimpin, pemimpin dari kabilah Khuza'ah meninggal dunia, Hulail, maka dia ingin agar penggantinya adalah Kusai menantunya. Namun hal ini tidak diterima oleh orang-orang kabilah Khuza'ah. Mereka tidak terima. Sementara pemimpin mereka ingin agar yang menggantikan dia adalah Kusai. Karena Kusai lebih utama untuk menguasai kota Mekah dan mengatur kota Mekah. Kenapa? Karena dia keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kita berusaha memahami hal ini karena ini berkaitan dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kusai ini memiliki beberapa anak. Di antaranya Abdul Manaf, kemudian Abdul Uzza, kemudian Abdul Dar dan Abad. Ada empat orang anaknya Kusai. Abdul Manaf, yang Abdul Manaf inilah kakek Nabi SAW. Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abdul Dar dan Abad. Yang paling tua adalah Abdul Dar. Empat orang ini anak-anak Kusai seluruhnya. Sehingga tatkala Kusai berhasil mengumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian dia pun mengadakan kepemimpinan di kota Mekah, ya. Maka dia pun membagi pengaturan kota Mekah di tangan orang-orang Quraisy. Ada yang namanya rifadah, ada yang namanya ya hijabah, ada yang namanya siqayah. Ini semacam kementerian-kementerian kecil yang ada di kota Mekah, ya. Adapun liwa dalam rangka pertahanan, rifadah yaitu memberi makanan kepada jemaah haji. Siqayah menyiapkan minuman untuk jemaah haji. Ya. Kemudian nadwah adalah uh, semacam permusyawaratan yang dilakukan oleh mereka. Ini ada kementerian-kementerian kecil yang dibikin oleh kusei. tatkala mengatur kota Mekah. Tatkala kusei bin kila bin Murrah ini meninggal dunia, maka dia menyerahkan seluruh kementerian ini ke tangan putranya yang paling tua yaitu Abdul Dar. Sehingga seluruh pengaturan di kota Mekah dipegang oleh Abdul Dar. Namun ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Ternyata Abdul Manaf ya adalah orang yang paling mulia di antara keturunannya ya Kusai dan anak-anaknya pun adalah orang-orang yang yang mulia. Abdul Manaf memiliki empat orang anak yang bernama Hashim, Kemudian Abdul Syams, kemudian Naufal dan Muttalib. Empat orang anak Abdul Manaf ini. Namanya Hashim, Abdul Syams, Naufal dan Al-Muttalib. Berjalan dengan waktu, ternyata Banu Abdi Manaf, yaitu Hashim dan saudara-saudaranya, lebih dihormati oleh, oleh orang penduduk Mekah. Sehingga akhirnya sementara anak-anak dari Abdul Dar kurang dihormati. Sehingga akhirnya Banu Abdi Manaf yaitu Hashim, kemudian Muttalib, ya, kemudian Abdul Syams dan Naufal, mereka berusaha merebut kepemimpinan dari sepupu-sepupu mereka. Anak-anaknya Abdul Dar. Akhirnya hampir-hampir terjadi pertikaian tatkala itu. Mereka pun bersumpah suatu peristiwa yang dikenal dengan Halful Mutayyabin, yaitu anak-anak dari Badu Abdul Manaf, Hashim dan saudara-saudaranya bersumpah dengan masukkan tangan mereka ke dalam minyak wangi kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah dan mereka bersumpah untuk merebut kekuasaan dari sepupu-sepupu mereka. Demikian juga sepupu-sepupu mereka Banu Abdiddar juga mereka bersumpah untuk memerangi sepupu-sepupu mereka dari Banu Abdi Manaf dan hampir terjadi ya permusuhan atau peperangan saudara. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Akhirnya terjadilah permusyawaratan di antara mereka sehingga ya pembagian kementerian menjadi dua. Adapun liwa dan nadwa, ya masalah pertahanan dan masalah permusyawaratan dipegang oleh Banu Abdidar, anak-anaknya Abdidar. Sementara berkaitan dengan berkhidmah kepada jemaah haji seperti Sikoya dan Rifada, menyiapkan minuman bagi jemaah haji dan menyiapkan makanan buat jemaah haji dipegang oleh Hashim yaitu Banu Abdi Manaf dan saudara-saudaranya. Setelah itu dipeganglah oleh Hashim karena Hashim adalah orang yang paling mulia tatkala itu. Abdul Syams adalah anaknya Abu Manaf yang paling tua. Ini saya mohon maaf karena saya sebutkan nama-nama mungkin sulit untuk apa? dihafal ya. Kalau namanya Paijo Paimen mungkin gampang ya. <laughs> Paijo Paimen Agus. Tapi karena nama-namanya nama-nama Arab agak sulit kita hafal. Tapi inilah silsilah silsilah kakek-kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu nanti sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hashim inilah yang memegang kementerian masalah pengairan dan penyediaan makanan bagi jemaah haji. Dialah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara anak Abdul Manaf yang paling tua Abdul Syams, dia kathiru safar, suka bersafar sehingga tidak bisa mengatur kota Mekah. Hashim adalah orang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak. Sehingga dia terkadang berjalan kemana, berdagang. Suatu saat dia pergi ke Madinah. Kemudian dia tertarik dengan seorang wanita yang namanya Salma dari Bani Najjar. Maka dia pun menikahi wanita tersebut maka lahirlah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Lahir di mana? Di Madinah. Lahir di Madinah. Namanya Syaibatul Hamd. Namanya bukan Abdul Muttalib, bukan. Namanya Syaibatul Hamd. Tapi nanti dikenal dengan Abdul Muttalib. Akhirnya Hashim pun setelah itu meninggalkan anaknya yang bernama Syaibatul Hamd. Hashim pun pulang ke Mekah dan melanjutkan pengaturan kota Mekah. Kemudian Hashim pun meninggal. Tatkala Hashim meninggal diganti oleh saudaranya yang bernama Muttalib saudara kandungnya. Jadi kita sebutkan bahwasanya mereka empat bersaudara. Hashim, Abdul Syams, Muttalib, dan Naufal. Karena Hashim meninggal dunia maka dipegang oleh Al-Muttalib. Rupanya Al-Muttalib ini tatkala dia memimpin kota Mekah pengaturan pengairan dan masalah makanan untuk jemaah haji, dia ingat bahwasanya Hashim punya anak di mana? Di Madinah. Maka dia pun pergi ke Madinah menjemput putra keponakan yang bernama Syaibatul Hamd. Akhirnya dia pun bawa masuk Syaibatul Hamd ini ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah dia bawa gonceng. Orang-orang menyangka anak yang dibawa itu adalah budaknya. Maka dia dikatakan Abdul Muttalib, hambanya si si Muttalib. Itulah kenapa dikatakan Abdul Muttalib. Padahal bukan, padahal ini adalah kepo, keponakannya. Akhirnya Muttalib ini menyerahkan kepemimpinan kepada keponakan yang bernama Abdul Muttalib yang aslinya namanya Syaibatul Hamd. Inilah kisah awal sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abdul Muttalib inilah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dialah yang menemukan di mana letak air Zam-Zam dan dialah yang berhadapan dengan Abraha tatkala ingin menghancurkan Ka'bah tatkala dia minta unta-untanya. Dialah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muttalib seorang yang penuh berwibawa dan seorang yang dihormati oleh orang-orang Quraisy tatkala itu. Disebutkan oleh dalam buku-buku sirah ya, dengan sanad yang hasan atau sanad yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Dr. Akram Al-Umari bahwasanya Abdul Muthalib satu saat bermimpi dalam mimpinya. Bermimpi ditunjukkan di mana lokasi air Zamzam zam karena air Zamzam zam tertutup sejak zaman kabilah Jurhum. Tatkala mereka diusir oleh Khuza'ah mereka pun menutup air Zamzam. zam Akhirnya dia bermimpi. Kemudian dia pun melaksanakan mimpi tersebut untuk mencari di mana posisi air zam-zam. Akhirnya dia gali, dia mendapati air zam-zam tersebut. Akhirnya lah hebohlah kejadian ini. Orang-orang Quraisy semuanya mengetahui bahwasanya Abdul Muthalib telah menemukan air zam-zam, membuka kembali air zam-zam yang telah tertutup. Mereka tentunya punya kabar tentang adanya air zam-zam. Dan mereka tahu air zam-zam telah ditutup. Ternyata ditemukan kembali oleh mata airnya oleh Abdul Muttalib. Orang-orang kafir Quraisy pun mendatangi Abdul Muttalib. Dan mereka mengatakan asyrikuna. Kami harap kami juga punya hak untuk memiliki air zam-zam tersebut. Menjadi masalah tatkala itu Abdul Muttalib tidak punya anak kecuali satu orang namanya Al-Haris. Namanya siapa? Al-Haris. Belum ada anak-anaknya yang lain. Sehingga siapa yang bela dia? Tidak ada yang bela dia tatkala itu. Namun Abdul Muthalib bertahan, tidak mau. Ini air zam-zam saya yang temukan, milik saya. Mereka mengatakan, kami, kita semua keturunan Nabi Ismail. Kita semua ini keturunan siapa? Nabi Ismail. Oleh karenanya kita sama-sama berhak untuk memiliki air zam-zam tersebut. Namun Abdul Muthalib tidak mau. Yang jadi masalah dia tidak punya anggota anak buah. Anak buahnya cuma berapa? Satu orang nama Al-Haris, anak satu-satunya. Akhirnya mereka mengatakan, ayo kita bertahkim, kita mengambil hukum kepada seorang dukun yang terkenal. Maka mereka pun berjalan bersama-sama bersafar, gengnya Abdul Muthalib dengan gengnya orang-orang kafir Quraisy. Berjalan bersama-sama untuk pergi ke seorang dukun dalam rangka untuk menentukan keputusan di tangan sang dukun tersebut. Rupanya di tengah perjalanan, persediaan air Abdul Muthalib dan anak buahnya habis. Sementara persediaan air yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy masih ada. Maka Abdul Muthalib pun minta air dari mereka, mereka tidak mau kasih. Akhirnya tatkala Abdul Muthalib dan anak buahnya yakin bahwasanya mereka akan meninggal dunia, maka Abdul Muthalib mengatakan kita jangan mati konyol ya. Kita berusaha cari air, minimal sambil menggali apa? lubang kuburan kita. Akhirnya mereka pun mulai menggali lubang kuburan mereka untuk siap mati. Tahu-tahu ontanya Abdul Muthalib menendang tanah kemudian keluarlah air. Bukan air zam-zam tapi air yang Allah berikan kepada Abdul Muthalib. Dari sini dan peristiwa ini dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy yang lain. Sehingga mereka mengatakan, benar Allah telah memilih engkau. Buktinya, di tengah padang pasir ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan minum kepada engkau. Berarti air zam-zam itu memang hak-hak engkau. Inilah, ya. Semakin diagungkanlah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Semakin diangkat oleh orang-orang kafir Quraisy mengetahui Allah telah membela Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tatkala diminta zam-zamnya atau orang-orang kafir Quraisy ingin ikut serta memiliki zam-zam, dan mereka mengatakan, kamu siapa yang bela kamu? Anakmu cuma satu orang. Tatkala itu Abdul Muttalib disebutkan dalam riwayat, Abdul Muttalib bernazar. Kalau saya punya anak sepuluh laki-laki semuanya, saya akan sembelih satu. Kenapa? Karena dia punya anak cuma satu. Sampai dia berangan-angan kalau sampai Allah berikan saya rizki sepuluh anak laki-laki, akan saya sembelih satu di antara mereka. Akhirnya setelah beberapa waktu kemudian Akhirnya Allah memberikan rizki kepada Abdul Muttalib sehingga dia punya anak sepuluh, 10 orang. Di antara anak-anak Abdul Muttalib, saya sebutkan. Al-Harif, anak pertamanya. Kemudian Az-Zubair. Kemudian Hamzah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga anaknya Abdul Muttalib. Ini semua om-omnya Nabi. Sepuluh orang tersebut semuanya om-omnya siapa? Om-omnya Nabi. Di antaranya Al-Harif. Kemudian Zubair. Kemudian Hamzah Kemudian Abu Talib, omnya Nabi. Ya, yang Abu Talib, Abu Talib namanya Abdul Manaf. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab ini siapa? Omnya Nabi juga. Anaknya Abdul Muttalib. Namanya Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Siapa Abdul? Abdul Uzza. Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah Allah. Allah tatkala mencela Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Allah menyebutkan kunya Abu Lahab Allah tidak menyebutkan nama Abu Lahab. Karena nama Abu Lahab jelek. Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Oleh karenanya Allah tidak menyebutkan namanya. Tapi Allah sebutkan apa? Gelarnya. Yaitu Abu Abu Lahab yang diabadikan dalam Al-Quran. Abu Lahab dicela dan dimasukkan dalam neraka jahanam paman Nabi sendiri. Dan inilah Abu Lahab adalah orang paman Nabi yang paling keras membantah dan memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada namanya Abdul Ka'bah. Ya, ada namanya Al-Muqawwam, ada namanya Al-Mughirah, ada namanya Hajal. Ya, ini diantara om-omnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa paham, oh rupanya diantara om Nabi ada namanya Abu Talib, ada namanya Hamzah, ada namanya Abu Abu Lahab. Inilah om-om Nabi yang yang terkenal. Ikhwani fillah azani Allah Kemudian ternyata Allah memberikan memberi rizki kepada Abdul Muttalib 10 orang anak. Karena dia pernah bernazar, kalau saya punya anak sepuluh orang laki-laki saya akan sembelih satunya, akhirnya dia pun ingin melaksanakan nazarnya. Maka Abdul Muttalib pun melemparkan uh, semacam lah ya, kalau istilah kita. Tapi bukan dadu semacam untuk mengundi nasib. Siapa di antara sepuluh orang anaknya akan dia sembelih? Ternyata keluar namanya kepada Abdullah, ayahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang disembelih Abdullah. Padahal Abdullah adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Di antara sepuluh anak tersebut, yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib adalah ayahnya Nabi Abdullah. Akhirnya, tatkala Abdul Muttalib ingin menyembelih sang putra Abdullah, maka paman-pamannya tidak ada yang setuju. Akhwalnya tidak ada yang setuju. Dan mereka memberi saran kepada Abdul Muttalib untuk pergi ke seorang dukun. Lagi-lagi pergi ke dukun. Karena tidak ada syekh tatkala itu <laughs> dan tidak ada ulama tatkala yang ada apa? Dukun tatkala itu. Dunia penuh dengan kesyirikan. Yang paling hebat adalah dukun tatkala itu. Sehingga mereka pun menyarankan dia untuk pergi ke dukun. Maka pergilah Abdul Muthalib ke dukun. Akhirnya sang dukun memberi saran. Ya, berapa diet di antara kalian? Di kampung kalian diet berapa? Kata Abdul Muthalib 10 ekor onta. Diet yang harus kami bayar kalau ada seorang yang terbunuh. Akhirnya, kata sang dukun, buatlah undian kalau setiap kali keluar nama Abdullah ya maka tambahlah 10 ekor onta sampai keluar undian tersebut atas nama onta akhirnya Abdul Muthalib pun pulang dari dukun tersebut kemudian membuat undian dilemparlah nama Abdullah atau onta ternyata lemparan pertama yang keluar Abdullah lempar lagi kedua yang keluar lagi Abdullah sudah 20 ekor onta lemparan yang ketiga keluar lagi nama Abdullah sampai ke 10 Lemparan ke-11 baru keluar nama nama onta. Akhirnya dia pun mengorbankan 100 ekor onta demi untuk menyelamatkan sang putra Abdullah. Dan jadilah sunnah sampai sekarang ini. Bahwasanya bayar diat adalah 100 ekor onta. Barang siapa yang menabrak seorang dengan sengaja, membunuh orang dengan sengaja, atau tidak sengaja, membunuh orang tanpa sengaja, maka dia harus bayar dia, yaitu 100 ekor, 100 ekor onta. Lumayan banyak ya. Sehingga tidak sembarang orang menabrak orang lain atau membunuh orang lain. Karena di sini ada hukum. Kalau sengaja membunuh maka dibunuh. Kalau tidak sengaja membunuh bayar onta 100 bayar diat 100 ekor 100 ekor onta. Ikhwani fillah Allah yakum. Inilah ya di mana akhirnya Allah menyelamatkan ayah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Kemudian kita lanjutkan pada peristiwa tentara bergajah yang merupakan penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abraha yang dia merupakan ya wakil dari raja Habashi yang beragama Nasrani dan Abraha juga ber, beragama Nasrani. Yang peristiwa penyerangan tentara bergajah ini terjadi di zaman kakek Nabi Abdul Muthalib. Terjadi di zaman lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada khilaf di antara para ulama kapan terjadi peristiwa dihancurkannya tentara bergajah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pas tahunnya lahir Nabi atau sebelumnya atau sesudahnya? Namun yang lebih dikuatkan oleh para ulama yaitu beberapa bulan sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai tanda, ya, sebagai pembuka yang menunjukkan akan mulianya orang-orang Quraisy yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam orang Quraisy tersebut lahirlah anak mereka yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya begini, Abraha ini tinggal di Yaman dia tinggal di Yaman. Dia adalah wakil dari raja di Habasyah yang ber, beragama Nasrani. Dan dia hasad. Tatkala melihat orang-orang pada berdatangan ke Ka'bah untuk berhaji. Orang-orang Arab seluruhnya, meskipun mereka musyrik, mereka mengagungkan Ka'bah. Sisa ajaran Nabi Ismail masih ada. Sisa ajaran Nabi Ibrahim masih ada. Mereka mengagungkan Ka'bah, mereka mengagungkan Asyurul Hurum, bulan-bulan suci, mereka mengagungkan tanah suci. Ya. Tanah suci Mekah mereka agungkan sehingga mereka pun tawaf, mereka pun berhaji. Masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Rupanya Abraham ini jengkel melihat orang-orang Arab berdatangan dari jauh, bahkan dari Yaman, dari mana-mana datang untuk tawaf di Ka'bah. Maka dia ingin membuat saingan bagi Ka'bah. Maka dibangunlah sebuah gereja yang sangat besar yang bernama Gereja Al-Kulais. Ya, Gereja Al-Kulais yang Sebagian ulama mengatakan dinamakan Al-Qulais diambil dari kolansua. Kolansua artinya apa? Songkok. Kenapa? Karena saking tingginya saking tingginya gereja tersebut kalau ada orang lihat gereja tersebut songkoknya bakalan jatuh. Maka dia katakan gereja Al-Qulais, gereja yang besar. Dia ingin agar orang-orang semua meninggalkan Ka'bah dan berhaji ke gereja tersebut. Kemudian dia pun bangun gereja tersebut dengan susah payah dibangun dengan gereja yang tinggi yang besar Rupanya ada seorang Arab dari keturunan Kinanah. Dia dengar, uh, ada orang kurang ajar ingin mengambil menjadikan saingan bagi apa? Ka'bah. Maka pun dia berjalan dari dari Arab dia pergi ke menuju mana? Ke Yaman. Berjalan untuk cari gara-gara. Maka dia pun keluar dari negeri Arab dari kampung dia pergi ke negeri Yaman dalam rangka untuk buang air besar dalam gereja tersebut supaya menjengkelkan Abraha. Maka dia pun buang air besar di situ, Disebut dalam riwayat dia pun mencoret-coret apa kotorannya dia hambur-hamburkan di dinding gereja tersebut. Akhirnya diketahui oleh Abraha dia, dan dia pun murka besar. Rupanya ada orang Arab ya yang mengagungkan Ka'bah telah mencari gara-gara merusak Ka'bah kita ini Ka'bah saingan. Akhirnya pun dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah tatkala itu. Maka dia mengumpulkan entah sepuluh ekor gajah, pokoknya gajah banyak dia bawa. Dan 60 ribu pasukan berjalan dari negeri Yaman menuju ke Mekah. Disebutkan oleh dalam riwayat bahwasanya gajah-gajah tersebut dipimpin oleh gajah yang paling hebat yang bernama Mahmud. Namanya apa? Mahmud. Sini ada yang namanya Mahmud. Ini nama gajah yang paling hebat di antara gajah-gajah tersebut. Dan dibawa rantai gajah-gajah tersebut. Kenapa dia harus bawa gajah? Dia punya tujuan bawa gajah ke, ke Mekah. Kenapa dia ingin agar Ka'bah ini dirantai Kemudian dicungkil oleh gajah-gajah tersebut. Sekali cungkil habislah Ka'bah tersebut. Ini rencana busuk dari Abraha. Maka keluarlah dia membawa 60 ribu pasukan. Pasukan yang sangat hebat. Dan kita tahu tatkala itu, orang-orang kafir Quraisy, kabilah-kabilah Arab, tercerai berai. Masing-masing kabilah punya kampungnya, kampungnya sendiri-sendiri. Selama dia berjalan dari Yaman menuju kota Mekah, seluruh kabilah yang dia lewati semua tunduk. Yang dia tuju kabilah Quraisy yang terakhir. Tatkala itu orang-orang Arab tahu tentang kemuliaan kabilah Quraisy. Karena kabilah Quraisy inilah yang menjaga Ka'bah, yang mengatur kepengurusan di di Mekah, yang beri makan kepada jemaah haji, yang beri minuman kepada jemaah haji. Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul pimpinan orang-orang Quraisy kala itu. Setiap Abraham melewati kabilah dari Yaman menuju Mekah, seluruh kabilah tunduk kepada Abraham. Tidak ada yang berani. Sampai akhirnya Abraha ini pun sampai suatu tempat namanya Al-Mughammas. Yang sekitar 20 kilo di arah timur kota Mekah. Di situlah kemudian dia pasang anak buahnya. Ya, dekat Arafah. Ya. Dekat Padang Arafah. Di ujung Padang Arafah dekat uh, Muzdalifah. Ya. Akhirnya dia pun mengambil harta-harta orang Quraisy yang dia lewati. Di antara harta yang dia ambil adalah hartanya Abdul Muthalib 200 ekor onta. 200 ekor onta milik Abdul Muthalib diambil oleh Abraha. Kemudian dia pun bersiapkan gajah-gajahnya untuk untuk mencungkil Ka'bah. Dia pun menunggu di situ. Tatkala Abraha sedang menunggu di situ kemudian duduk di singgasananya ya, ya semacam mungkin dalam kemah maka datanglah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ingin minta ontanya. Tatkala Abraha melihat Abdul Muttalib, maka Abraha pun menghormati Abdul Muttalib. Kenapa? Nampak dari Abdul Muttalib seorang akhlak, orang yang berakhlak mulia, seorang yang punya hebah, seorang yang punya apa namanya karismatik. Ini dilihat oleh Abraha. Begitu Abraha melihat Abdul Muttalib, langsung tertarik dia. Inilah pimpinan orang Quraisy. Maka dia pun menghormati Abdul Muttalib. Kemudian dia pun dudukan Abdul Muttalib. Kemudian dia bertanya, Ma hajatuka? Ada apa engkau ke sini? Kata dia, hajati an yaruddal maliku alayya mi'atai ba'irin allati akhodaha. Tujuan saya ke sini agar sang raja, yaitu kamu, mengembalikan 200 ekor onta milik saya yang kamu ambil. Maka Abraha berkata tatkala mendengar permintaan Abdul Muthalib, maka dia pun akhirnya merendahkan Abdul Muthalib. Tadinya dia menyangka Abdul Muthalib punya sesuatu yang ingin disampaikan. Orang yang punya karismatik ternyata ingin ingin cari onta saja. Ini orang seperti apa ini? Datang jauh-jauh bukan untuk membela Ka'bah yang akan saya hancurkan, malah untuk mencari onta yang saya ambil. Maka Abraha berkata, "Kuntu kunta a'jabtani hina ru'aituka. Thumma zahitu fika hina makallamtani. Pertama kali saya lihat engkau wahai Abdul Muttalib. Saya, engkau mengagung, menakjubkan saya. Saya menghormati engkau. Namun tatkala kamu ngomong kayak gini, saya menganggap kamu remeh. Atukallimuni fi mi'atai ba'irin wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad Apakah kau bicara dengan saya hanya karena 200 ekor onta? Sementara kau tinggalkan ya agamamu, yaitu Ka'bah, yang merupakan agama engkau, agama kaummu, dan agama nenek moyangmu hanya gara-gara 200 ekor onta engkau tidak membelanya sama sekali, maka kata, kata Abdul Muthalib dengan perkataan yang sangat indah dia mengatakan, "Ana Rabbul Ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Kata dia, "Aku adalah pemilik onta. Adapun Ka'bah ada Tuhannya sendiri yang akan membela Ka'bah tersebut." Abraha ber, berujar dengan sombongnya dia berkata, "Makana liam tanya minni." Tidak mungkin dia bisa apa namanya? Tidak bisa mencegahku kata Abraha. Kata Abdul Muthalib, "Anta wazak, itu urusanmu, silakan." Pokoknya saya mengambil unta saya. Setelah itu Abdul Muthalib pun mengambil untanya. Kemudian orang-orang Quraisy pun semua kabur. Karena mereka takut ini bakalan terjadi sesuatu. Mereka tahu Ka'bah ini adalah sesuatu yang di ya, dia dihormati dan diagungkan dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir Quraisy semuanya pergi ke gunung-gunung. Ingin melihat apa yang terjadi bagi Abraha dan tentaranya. Akhirnya Abraha pun setelah itu menyiapkan pasukannya, menyiapkan gajah-gajah yang dia bawa, kemudian diarahkan gajah-gajah tersebut menuju ke Mekah. Tatkala Abraha ya, mengarahkan gajahnya, terutama si Mahmud ini, <laughs> si Mahmud pimpinan bergajah, diarahkan ke Ka'bah, Mahmud nggak mau, dia mau terbalik, Dia nggak mau, disuruh nggak mau. Kalau dibalik dia lari. Ini sudah mulai gelisah tatkala itu. Orang-orang Arab yang melihat juga sudah mulai gelisah karena ada tanda-tanda aneh. Kenapa gajah ini tidak mau? Ya. Gajah-gajah yang lain nunggu si Mahmud. Kalau Mahmud mau jalan, yang lain ikut jalan. Rupanya Mahmud tidak mau jalan. Mahmud disuruh ke depan, dia balik lagi. Muter kanan, muter kiri. Kalau dibalik belakang, dia malah kabur. Tatkala Abrah sedang gelisah begitu, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Tairan Ababil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana apa yang telah Allah lakukan terhadap Rob engkau telah lakukan terhadap Ashabul Fil, pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil dan Allah telah mengutus kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil yang burung-burung tersebut melempar mereka dengan batu yang dibakar. Disebutkan ada setiap burung bawa dua batu atau tiga kerikil dilemparkan kepada Abrah dan pasukannya. Faja'alahum ka'asfi ma'kul. Dan Allah kemudian menjadi, menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Lihatlah ikhwani fillah asani Allah wa iyakum. Ya. Bagaimana Allah hancurkan mereka? Dari mana tiba-tiba datang burung tersebut? Dari mana burung-burung tersebut membawa kerikil-kerikil? Dan ini pernah terjadi bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tatkala ada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya sebagian mereka ada yang mati langsung tiba, mati seketika, ada yang mereka selamat hanya sekedar cacat, ada yang mereka matinya nyusul. Di antaranya yang matinya nyusul adalah Abraha sendiri. Dia tidak langsung mati. Dia terkena lemparan kerikil dan Allah mengazab dia, tidak langsung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abraha ini pun pergi menuju negeri Yaman. Tatkala dia ingin pulang ke kampung dia ke Yaman, maka badannya merotoli, apa bahasa Indonesia apa namanya? Terlepas sedikit demi sedikit. Jarinya merotoli ya. Sampai akhirnya dadanya tebelah dan meninggal dunia, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan menuju ke ke kampungnya. Ikhwani fillah Allah wa yakum, inilah kejadian ya tentara dihancurkannya tentara bergajah oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada tahun tersebut pula dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita sampaikan. Yang pertama, ikhwani fillah ya Allah Bahwasanya setelah kita menyebutkan tentang silsilah ya nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ternyata keturunan orang-orang yang paling hebat ya. Abdul Muttalib, kemudian Hashim, kemudian Abdul Manaf, kemudian Qusay, kemudian Kilab, kemudian bin Murrah dan seterusnya sampai kepada Adnan sampai kepada Ismail alaihissalam. Ya, para ulama telah menyebutkan nasab-nasab Nabi dan nasab-nasab ini nasab-nasab yang paling hebat yang diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang mulianya nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui di mana Allah meletakkan risalahnya, memilih siapa yang Allah akan jadikan sebagai nabi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa kinanatan min waladi Ismail. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kinanah dari anak keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min kinanah. Dan dari keturunan kinanah, Allah Subhanahu Wa Taala memilih Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastofa, wastofani min Bani Hashim dan Allah memilih saya dari Bani Hashim. Oleh karenanya nasab Nabi SAW adalah nasab yang top. Tatkala Abu Sofyan sebelum masuk Islam bertemu dengan Herakl, maka Herakl bertanya tentang nasab Nabi SAW. Kata Abu Sofyan, wa innahu indana ladzu nasab. Ladzu nasab bahwasanya Muhammad ini di sisi kami adalah orang yang memiliki nasab yang mulia. Para ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dari keturunan nasab yang mulia agar tidak tidak ter, keluar perkataan-perkataan yang salah yang mengatakan Muhammad ini adalah orang yang ingin mencari jati dirinya sebagaimana sebagian orang yang kita lihat ada penyimpangan-penyimpangan seperti Karl Marx atau yang lainnya yang dahulu adalah orang yang terbuang kemudian dia berusaha ya menjadi orang yang tampil agar bisa disejajarkan atau seperti orang-orang Buddha yang kemudian menyelisihi kasta-kasta yang ada di agama Hindu ya. Kasta sudra, kasta apa yang dibawa yang tidak mungkin jadi ya, sehingga mereka protes, mereka ingin agar disamakan atau disamaratakan. Kalau Nabi SAW dari keturunan nasab yang rendah, orang-orang akan mengatakan itu karena dia tidak dimuliakan, makanya dia mengatakan dia Nabi agar dimuliakan. Allah ingin menghilangkan syubhat ini. Sehingga Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada seorang yang memiliki nasab yang paling mulia, tidak ada yang bisa menandingi nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada yang bisa mencela Nabi Alaihi Wasallam, menuduh Nabi hanya sekedar ingin mencari ketenaran, ingin dihormati oleh orang-orang tidak, karena Nabi asalnya terhormat. Nasabnya nasab yang mulia, kakeknya adalah pimpinan orang-orang Quraisy, Sayyidu Quraisy. Siapa Abdul Muthalib? Sehingga menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh akan hal itu, tapi benar-benar dia berdakwah karena ingin mengeluarkan manusia dari kesyirikan, dari peribadatan kepada makhluk, kepada Robnya para makhluk yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah dari kisah tentara bergajah? Perolah menyebutkan bahwasanya di antara hikmah terjadinya penghancuran tentara bergajah dan di tahun itu pula lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar orang-orang kabilah Arab seluruhnya mengetahui bahwasanya bagaimana terhormatnya orang-orang Quraisy. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat ya. Sebagaimana Ibnu Hisham dalam sirahnya mengatakan, "Falamma raddallahu al habasha an Makkah wa asabahum ma asabahum minan niqmah, a'zamatil Arabu Quraisyan." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Habasyah, Abraha dan yang lainnya ingin menghancurkan Mekah. Dan mereka ditimpa dengan apa yang menimpa mereka, siksaan. Maka orang-orang Arab pun mengagungkan kaum Quraisy. Dan mereka berkata, "Hum ahlullah." Orang Quraisy adalah ya yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatalallahu anhum. Allah telah memerangi Abraha demi membela mereka. Ya. Ini perkataan orang-orang Arab tatkala itu mengagungkan orang-orang Quraisy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan orang Quraisy atau menampakkan ketinggian kaum Quraisy karena bukan ada sesuatu di balik itu yaitu karena akan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku suku Quraisy itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala ya. karena bukan hanya sekedar orang Quraisy karena orang-orang Quraisy inilah nanti jadi jadi penjahat-penjahat ya Abu Jahal Abu Lahab dan yang lain orang Quraisy semuanya sehingga ada istilah kafir Quraisy kafir Quraisy tapi yang beriman di antara mereka adalah orang-orang yang sangat mulia di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya Quraisy ini tatkala dihormati oleh seluruh kabilah Arab, maka seakan-akan dia adalah kepalanya dari tubuh orang-orang Arab. Kalau sampai kepalanya tunduk, yang lain semua ikut. Oleh karenanya banyak orang-orang Arab Badui, mereka tidak mau masuk Islam. Mereka mengatakan kita tunggu. Sampai Muhammad mengalahkan orang-orang Quraisy. Kalau Muhammad mengalahkan orang Quraisy, kita ikut agama Muhammad. Ya kenapa? Bos kita sudah masuk Islam, bos kita sudah dikalahkan, kita tinggal nunut aja. Dan benar, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai kota Mekah, setelah beliau diusir dari kota Mekah, kemudian tinggal di kota Madinah sekitar 10 tahun, kemudian balik, ya, sekitar 8 tahun, beliau kemudian balik ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah, maka berbondong-bondong orang-orang kabilah Arab pun masuk Islam. ini yang mereka tunggu-tunggu karena pimpinan mereka kabilah Quraisy telah masuk Islam. Buat apa kita tidak masuk Islam? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau akan melihat orang-orang masuk dalam Islam dengan berbondong-bondong. Ikhwani fillah, Allah wa yakum. Dari perkataan Abdul Muttalib yang tatkala dia mengatakan ana rabbul ibil walil ka'bah rabbun yahmi saya pimpinan saya pemilik onta adapun Ka'bah ada Tuhannya ini perkataan yang dikeluarkan oleh Abdul Muthalib dalam rangka mengancam Abraha jadi Abdul Muthalib bukan maksudnya dia ya itu urusan saya berlepas diri saya takut bukan begitu maksud dia karena terkenal Abdul Muthalib orang pemberani orang-orang Quraisy juga dikenal sebagai kabilah yang pemberani mereka tidak akan pantang mundur untuk membela Ka'bah. Akan tapi mereka yakin bahwasanya Ka'bah ada yang jaga. Sehingga tatkala Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, "Walil Ka'bah Rabbun Yahmi," maksudnya dia ingin mengancam Abraha. Oleh karena Abraha mengatakan, "Maka liyam tani' minni." Tidak mungkin dia bisa mencegah saya. Ini perkataan sombong yang terucap dari Abraha. Ya. Setelah diancam oleh Abdul Muthalib. Dari sini kita tahu ikhwan fillah Allah wa akan ya mulianya Ka'bah akan mulianya tanah haram, tanah suci. Hati-hati orang yang bermaksiat di tanah suci. Tidak sama hukumnya dengan orang bermaksiat di tanah air kita. Di Jakarta, di Indonesia, di Madura, ya tidak sama. Di Irian Jaya tidak sama, berbeda dengan maksiat di kota Madinah atau di tanah suci Mekah. Di Madinah juga ngeri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ahdatha fiha hadatsan aw fi aw aw muhditsan, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." La yakbalullahu minhu sorfan wala adla. Kata Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW, barang siapa di kota Madinah yang melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman atau melindungi orang yang berbuat kezaliman di kota Madinah, maka atas dia laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat seluruh umat manusia. Allah tidak akan menerima dari dia amalan wajibnya dan amalan sunnahnya tidak akan diterima. Ini bagi orang yang melakukan kemaksiatan di di kota Madinah, ya. Melakukan kerusakan di kota Madinah yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Terlebih-lebih lagi di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kota Mekah dengan ancaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berkehendak melakukan kezaliman di kota Mekah, kami akan berikan dia adab yang pedih. Kata para ulama, jangankan melakukan maksiat, baru bercita-cita melakukan maksiat, baru kepingin ham, baru iradah, baru ham ingin melakukan kemaksiatan sudah diancam dengan azab yang pedih. sampai saya para ulama mengatakan, barang siapa di Son'a di negeri Yaman, dia di negeri Yaman sementara dia punya niat untuk melakukan kerusakan di kota Mekah, maka dia sudah diancam dengan adab yang pedih. Seorang di Indonesia masih di Jakarta sudah punya niat saya kalau nanti sampai di Mekah saya mau bohongin jemaah haji. Saya mau jual kambing tapi kambingnya tidak ada. Jadi ini banyak ya. Yang sangat menyedihkan yang dibohongi jamaah haji Indonesia, yang membohongi orang Indonesia juga. Yang mau dibohongi orang-orang kita juga. Yang lain tidak mau dibohongi, kita mau dibohongi. Ya. Sehingga terlalu banyak orang-orang yang dibohongi. Ya. Tukang-tukang ya. kriminal di kota Mekah. Sampai wal'iyadzubillah kita dapati perjanjian seorang wanita dengan seorang laki di ketemuannya di mana? Ketemuannya di Masjidil Haram. Wal'iyadzubillah. Janjian sama cowok, ketemuannya di mana? Masjidil Haram. Waliyadzubillah ini sangat memalukan. Sampai ada guide untuk apa? Bisa cium hajar aswad. Ini juga kriminal ini. Yang lakukan siapa orang kita yang mau diantar juga orang-orang orang kita. Ini kan tidak boleh seperti ini. Sudah akadnya di masjid, kemudian mendolimi orang. Orang dibuka semua sampai orang kemudian. Ini diantara bentuk-bentuk ilhad dalam ya yang Barang saya melakukannya akan diancam dengan azab yang pedih. Oleh karenanya jangankan melakukan kemaksiatan. Baru berencana saja sudah diancam dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Ka'bah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tatkala menghancurkan tentara bergajah dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya dari sinilah ya akan terpancar Islam, akan berkembang Islam, kota Mekah akan dikuasai oleh orang-orang Islam dan akan berjaya Islam. Namun di akhir zaman di akhir zaman tatkala orang-orang sudah mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala, mulai meninggalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'bah tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara tanda-tanda hari kiamat, Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang yang berkulit hitam dari negeri Habasyah. Yang tulangnya agak bengkok disebutkan dalam hadis tersebut. Dia pun datang ke Ka'bah kemudian dia hancurkan, dia lepaskan batu Ka'bah satu demi satu. Ini kapan di akhir zaman? tatkala sudah tidak ada lagi pengagungan terhadap syariat, tidak ada lagi pengagungan terhadap Ka'bah, tidak ada lagi pengagungan terhadap agama Islam, maka tidak ada yang menjaga Ka'bah tatkala tatkala itu. Ikhwani fillah sani Allah ya. Di tahun itulah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pernikahan antara Abdullah anaknya Abdul Muthalib yang tadi tadinya mau disembelih tidak jadi menikah dengan Aminah bintu Wahbin atau Aminah bintu Wahbin akhirnya melahirkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada uh, esok hari. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya? Saya persilahkan. Langsung boleh. Sini, sini, sini. Sini. Sini, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang Iran yang agamanya Syiah itu masih bisa masuk ke Madinah, Ustaz? ikut gitu. Makasih. Pertanyaan, kenapa agama Syiah masih bisa masuk dalam kota Madinah? Kita bilang bahwasanya KTP mereka Islam. Jangankan orang-orang Syiah, Ahmadiyah pun masuk di kota Mekah dan Madinah. Selama KTP-nya Islam, maka dimuamalah dengan sebagaimana orang Islam. Sebagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang munafik, silakan hidup di kota Madinah. Orang-orang munafik juga tinggal di mana? Kota Madinah. Dan kita tahu meskipun akidah mereka akidah yang kufur, baik Ahmadiyah maupun Syiah maka tetap dibiarkan oleh pemerintah Saudi dalam rangka bahwasanya mereka muslim. KTP mereka muslim selama mereka tidak berbuat onar, maka disikapi sebagaimana seorang muslim yang lainnya. Allah alam bisawab. Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Atau ditanya? <laughs> Silakan, silakan yang bertanya, jangan malu-malu ya. Masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar uh, hubungan nasab Habib Indonesia dengan Rasul yang sering kita eh, dengar mereka sebagai keturunan Rasul? Uh, yang jelas bahwasanya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terus ada sampai hari kiamat. Karena di antara keyakinan akidah al-sunnah wal jamaah dengan hadis yang mutawatir akan ada Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman, ya, yang di zaman Imam Mahdi itulah turun Nabi Isa alaihissalam yang telah disangka oleh orang-orang Nasrani maupun Yahudi bahwasanya orang-orang Yahudi telah menyalib Nabi Isa. Dan ini juga disangka oleh orang-orang Nasrani. Ternyata Nabi Isa kata Allah barrafa'ahullahu ilaih. Allah telah mengangkat Nabi Isa dan Allah akan turunkan Nabi Isa di zamannya Imam Mahdi. Sehingga tatkala Nabi Isa turun, kemudian Imam Mahdi mau sholat, Nabi Isa turun, kemudian Nabi Isa disuruh sholat jadi imam, akan tapi Nabi Isa minta Imam Mahdi yang menjadi apa? Menjadi imam. Imam Mahdi inilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuatiu ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Sungguhnya nama dia sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku dan dia dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri Imam Mahdi. Saya lupa di antara ciri-ciri fisiknya, di antaranya hidung Imam Mahdi tidak mancung lurus tapi agak bengkok seperti ini. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, jangan percaya. <laughs> hidungnya mancung tapi tidak mancung lurus seperti orang Eropa tidak, tapi ada agak bengkok seperti ini. Antum bisa baca dalam buku-buku hadis. Ini menunjukkan bahwasanya keturunan Nabi SAW ada yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan ya sebagian saudara-saudara kita yang mengaku sebagai Habib-habib keturunan Nabi di Indonesia? Kita katakan, ya Habib-habib banyak alhamdulillah. Ya. Asalnya seorang tatkala mengaku dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terima zahirnya. Selama tidak terbukti bahwasanya itu adalah dosa. Karena sebagian orang-orang ya, terutama orang-orang Syiah, mereka mengaku mereka keturunan Nabi. Ya, ternyata setelah dilihat tampangnya pun beda, tidak ada garis Arabnya, DNA-nya pun tidak ada DNA Arabnya setelah diperiksa. Ini pernah saya nonton di acara televisi ada orang yang berusaha memeriksa DNA dari sebagian orang yang ngaku keturunan Nabi ternyata tidak ada DNA Arabnya. Karena DNA Arab itu ada rumusnya sendiri, DNA orang Asia ada rumusnya sendiri, DNA orang India ada rumusnya sendiri. Ternyata ada orang-orang yang ngaku sebagai ya ngaku keturunan Nabi ternyata DNA-nya bukan DNA Arab tapi DNA orang Persia. Tetapi kalau Habib tersebut sudah tambang Arab ya. dan dari silsilahnya ada fam-fam dia, nama-nama keluarga yang dikenal sebagai keturunan Nabi, maka kita katakan kita husnuzon dan kita katakan mungkin mereka keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ikhwani fillah Allah Ya. Bagaimanapun kata Allah Subhanahu wa taala inna akromakum endallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di sisi, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara di antara kalian. Tidak ada jaminan kalau keturunan Nabi pasti masuk surga tidak. Oleh karenanya di antara keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang soleh dan ada orang-orang yang bejat. Yang, yang maksud, saya, yang mengaku keturunan Nabi. Yang mengaku keturunan Nabi ada di antara mereka yang kurang ajar, tidak sholat, yang minum bir ada di antara mereka yang soleh dan baik luar biasa. Di antara mereka ada yang berpemahaman ahlu sunnah, di antara mereka ada yang berpemahaman syiah. Ya. Yang kita jadi patokan adalah Al-Quran dan sunnah. Karena tidak ada jaminan keturunan Nabi kemudian masuk surga otomatis. Itu tidak ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadaha. Kalau seandainya putri saya Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga berkata, Ya Sofia ta'ammatar, ya, ya Fatimah tu bintu Rasulillah. Salili, salini masyiti mimali. La anki minallahi syai'ah. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah putrinya Nabi, mintalah hartaku, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamatkanlah dirimu dari neraka jahanam. Oleh karenanya, ya, betapa banyak orang yang nasabnya tinggi tapi dijatuhkan oleh Allah karena akhlaknya yang buruk atau akidahnya yang rusak. Abu Lahab, orang yang nasabnya tinggi, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi dalam neraka jahanam karena rusak akidahnya. Adapun Salman Al Farisi, bukan termasuk ahlul bait tapi diangkat nasabnya oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ahlul bait dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya ikhwan, seperti kita di sini, ada juga sebagian orang-orang yang saya ketemu yang yang benar-benar keturunan Nabi SAW yang tidak diragukan. Di sini namanya Asyarif, Ashraf. Itu keturunan Nabi SAW. Ya. Namun saya tidak dapati fenomena seperti di tanah air kita. Di sini mereka diam-diam saja, tidak apa namanya. Bahkan saya ketemukan ya seperti Sheikh Abdul Qadir Alawi Saqaf yang ada di Damam, doktor. Tapi juga tidak pernah menggembar-gemborkan bahwasanya dia keturunan Nabi. Saya baru tahu setelah saya lihat famnya. Tapi tidak pernah sama sekali dia mengatakan dia ahlul bait kemudian memamerkan ahlul baitnya, ya. Akan tapi Allah kalau kita tahu ada seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha menghormatinya, ya. Kita berusaha menghormatinya karena itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau dia mengajarkan ajaran yang tidak benar, maka jangan kita ikuti. Ya, jangan kita ikuti karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Allah alam bisa. Ada lagi yang bertanya? Rasulullah itu keturunan dari orang-orang yang mulia dan disucikan. Bagaimana menanggapi keturunan Rasulullah dari Ismail bin Ibrahim dan ada kisah bahwa ayah Ibrahim adalah seorang yang kafir. Tolong ayah Nabi Ibrahim adalah seorang yang kafir mengenai kesucian Rasulullah bagaimana untuk ayat ini? Uh, <clears throat> benar bahwasanya ya kalau kita silsilahkan uh, tadi pertanyaannya bagus Rasulullah SAW nasabnya mulia dan kita tahu nasab Rasulullah sampai ke Ibrahim bukankah setelah Ibrahim orang kafir Azar Ibrahim ayahnya siapa namanya Azar ya, Azar adalah orang kafir yang buat patung yang kemudian dakwah oleh Nabi Ibrahim Maksud kami dalam nasab sini yang mulia bukan berarti mereka orang Islam. Tapi nasab mulia dari sisi apa? Dari garis keturunan, tidak mesti apa? Islam. Oleh karenanya setelah Nabi rata-rata orang kafir, Abdul Muthalib kafir, Bani Hashim kafir, apa Abdul Manaf kafir, Kusai bin Kilab itu semuanya orang apa? Orang kafir. Nanti kembali kepada Nabi Ismail baru apa? Islam, anak keturunan Ismail. Tapi setelah masuk kesyirikan dalam negeri Arab, maka berubahlah mereka menjadi orang-orang yang musyrikin. Di antaranya kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bicara tentang nasab adalah nasab dari sisi ya keturunan yang mulia, maka nasab Nabi adalah nasab yang mulia. Tidak mesti seorang nasabnya mulia, dia orang Muslim tidak mesti. Abu Lahab diakui nasabnya mulia. Dari sisi nasab adalah nasab darah biru ya. Tetapi dari sisi agama, orang yang paling bobrok di neraka jahanam. Ada yang bertanya, ini ada pertanyaan, Bagaimana pahalanya orang yang mengerjakan ibadah sholat arba'in di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi ya. Memang benar ada hadis yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang sholat 40 waktu di Masjid Nabawi akan mendapatkan pahala sekian-sekian, dilebaskan dari neraka jahanam, dibebaskan dari kemunafikan dan yang lainnya. Hadis ini hadis yang lemah ya. Hadis hadis yang lemah. Ada hadis yang sahih. Barang siapa yang sholat 40 hari dimanapun tidak ada dikaitkan dengan tempat tertentu. Barang siapa yang sholat 40 hari, tidak ketinggalan jamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan mendapatkan keutamaan tadi, dibebaskan dari api neraka jahanam, kemudian dibebaskan dari kemunafikan. Ya. Inilah hadis yang yang sahih. Oleh karenanya tatkala kita sampai di kota Madinah, kita sholat sebanyak-banyaknya di Masjid Nabawi. Tapi kalau tidak sampai 40 maka jangan kecewa. Ya. Tidak perlu kecewa. Karena sebagian orang karena berpegang dengan hadis ini, terkadang mereka salah paham. Kalau sampai tidak genap 40, maka ketua travelnya bisa diamuk ya. Enggak lengkap 40 gimana? Kurang. Mungkin bisnya terlambat ya. Bisa ngamuk-ngamuk. Kalau bisa pesawatnya disuruh tunda terbang ya, kalau bisa. Dan sebaliknya ada orang yang sudah 40 dia tidak lagi ke Masjid Nabawi. Dia mengatakan jangan saya rubah jadi 41, salah nanti. 40 saja. Ada yang seperti ini kenyataan. Paling kita katakan, kalau sampai di Masjid Nabawi silahkan sholat sebanyak-banyaknya, ya. Kalau qadarullah lagi sakit, ya, jangan sampai kemudian kita wah saya tidak bisa dapat 40. Berarti saya lagi dimarah oleh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul suudzon-suudzon kepada Allah, padahal hadis tentang salat arba'in adalah hadis yang lemah. Ada lagi yang bertanya? Arba'in hari yang yang, yang hadis yang sahih 40 hari di mana saja? Di mana saja? Di Jakarta, di Lombok, di Bapak dari mana? Iya di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi. Tapi hadisnya lemah, Pak. Hadisnya lemah. Yang arba'in yang di Masjid Nabawi hadisnya apa? Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan landasan. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya satu tentang uh, kesahihan hadis tentang masuk tanah haram, doa masuk tanah haram. Uh, yang kedua, ini menjadi amalan travel-travel. Kalau masuk tanah haram mereka pasti doa jemaah. Sama ada Malaysia atau Indonesia. Saya Malaysia. Yang kedua tentang pahala solat di Masjidil Haram Mekah itu adakah pahala solat dengan imam Masjidil Haram ataupun di kawasan tanah haram? Ya, terima kasih banyak. Allah alam ya, apakah doa masuk tanah haram ada doa khususnya? Saya tidak pernah tahu ya. Mungkin ada saya tidak tahu ya. Perlu dicek kembali. Artinya tatkala jamaah datang kemudian masuk Masjid Tanim berarti mulai doa dari situ karena batas awal tanah haram kalau kita dari kota Madinah tatkala di Masjid Tanim, di Masjid Aisyah. Ya, itulah awal masuk tanah haram. Berarti mulainya doanya dari dari situ. Saya tidak tahu ada riwayat yang mengatakan disunahkan kita berdoa dengan doa tertentu tatkala awal masuk tanah tanah haram. Adapun pertanyaan kedua mengenai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikhususkan bagi orang-orang yang sholat di masjid Haram ataukah di seluruh masjid-masjid namun masih dalam tanah haram? Ini ada khilaf di antara para ulama. Khilaf yang kuat di antara para ulama. Yang jelas yang disepakati oleh mereka. Ibadah di tanah haram lebih afdal daripada di luar tanah tanah haram. Ini disepakati. Oleh karenanya Ibnu Umar diriwayatkan memiliki dua fustat. Itu dua semacam kemah, kemah di tanah haram dan kemah di luar tanah haram. Kalau dia ingin beribadah, dia masuk di tanah haram untuk beribadah. Tapi setelah beribadah dia keluar dari tanah haram, dia takut bermaksiat di tanah tanah haram menunjukkan di tanah haram ada ibadahnya dilipat gandakan sebagaimana ibadahnya dilipat gandakan pahalanya diperbesar oleh Allah demikian juga dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala berhaji berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan menempuh jarak kalau tidak salah waktu kalau tidak salah sembilan hari. Rasulullah SAW keluar tanggal 24 atau tanggal 25 Zulqa'dah dan sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Selama dari tanggal 4 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah sebelum Rasulullah ke Mina, Rasulullah SAW tidak pernah ke sholat di Masjidil Haram, tidak pernah. Dia hanya tinggal di satu tempat namanya Abtoh kalau tidak salah. Masuk dalam tanah haram. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah pergi ke Masjidil Haram. Beliau sholat bersama 120 ribu orang di situ. Onta-ontanya diikat di situ, kambing-kambingnya diikat di situ. Dan sholat di situ tidak masuk dalam tanah, dalam Masjidil Haram. Kata para ulama menunjukkan, ini menunjukkan isyarat bahwasanya sholat di tanah haram juga mendapatkan 100 ribu pahala. Buktinya Rasulullah tidak pergi ke mana? Ke Masjidil Haram. Ah, kita lanjutkan ya tentang apakah 100 ribu pahala juga kita dapatkan jika kita sholat selain di Masjidil Haram. Banyak ulama yang berpendapat selama masih dalam tanah suci, maka pahalanya juga mendapatkan 100 ribu kali lipat meskipun tidak di Masjidil Haram. Setelah mereka sepakat bahwasanya di Masjidil Haram lebih afdol. Kenapa? Karena semakin banyak jamaah, semakin banyak pahalanya. Sholat tiga orang lebih baik daripada dua orang. Lima orang lebih baik daripada tiga orang. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyebutkan Al-Masjidil Haram dalam Al-Quran, maksudnya adalah tanah, tanah haram. Contohnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maksudnya Allah yang perjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata setelah dilihat dalam hadis-hadis, Rasulullah SAW itu beliau berisra dari rumahnya Bait Ummuhani. Di rumahnya Ummuhani ini bukan dalam Masjidil Haram tetapi di luar Masjidil Haram cuma masih dalam tanah tanah haram. Dia ber, mulai berangkat menuju ke Masjid Aqsa bukan dari Masjidil Haram bukan tetapi dari tanah haram. Namun Allah menamakan tanah haram tersebut dengan Masjidil Haram. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, eh, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrikin itu najis, maka mereka tidak boleh mendekati tanah Masjidil Haram. Maksudnya apa? Tanah haram. Bukan Masjidil Haram. Meskipun Allah sebutkan Masjidil Haram, tapi maksudnya apa? Tanah tanah haram. Ya, demikian juga dalam ayat-ayat yang lain. hadiral Masjidil Haram maksudnya adalah yang tinggal di tanah suci suci Mekah dan selanjutnya. Dari sini para ulama mengatakan dan ini pendapat yang saya lebih condong bahwasanya selama tinggal di tanah suci haram, ibadah di tanah suci haram, maka pahalanya juga 100 ribu kali lipat. Akan tetapi yang lebih afdol tetap di Masjidil Haram karena jumlah jamaah lebih banyak sehingga pahalanya lebih banyak. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, toilet di dalam pesawat tidak ada airnya, juga tidak ada batu. Jadi pesawat tidak pernah menyediakan batu untuk <laughs> Yang ada hanya tisu. Bagaimana caranya kita bersuci atau menghilangkan najis? Ya tinggal digosok saja dengan tisu tersebut. Ya, jadi istijmar asalnya adalah menggunakan batu tapi sesuatu yang bisa menggantikan posisinya seperti kertas atau tisu atau daun atau yang lainnya, maka sudah mencukupkan. Kalau tidak ada, tidak ada air. Bahkan kalau ada air pun boleh. Ya, karena tidak disyaratkan bahwasanya hanya boleh menggunakan tisu kalau tidak kalau tidak ada air. Tidak, ada air pun kita boleh beristijmar ya. Boleh menggunakan tisu ya. ya. Jadi tidak harus kalau airnya tidak ada. Jadi jangan ragu-ragu kalau kita menggunakan tisu untuk ber, bersuci. Kalau kemudian timbul was-was, Ustadz kalau saya pakai tisu kayaknya masih ada sisanya. Kita bilang memang pasti ada sisanya, tidak mungkin apa <laughs> bersih total, tidak mungkin. Ya. Apalagi batu. Kalau tisu saja masih mungkin ada sisanya minimal masih ada baunya apalagi batu dan itu dimaafkan dalam syariat. Itu dimaafkan dalam syariat. Ya kalau batu saja tentu masih ada sisanya apalagi uh, kalau tisu saja masih ada sisanya apalagi ya batu. Namun hal ini dimaafkan oleh syariat ya. Najis-najis yang yang tidak mungkin untuk di, dihindari. Ada lagi yang bertanya? Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita mengerjakan sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar di Indonesia atau di tanah haram? Solat sunnah setelah solat asar dan solat subuh tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, La sholata ba'dal asri, ba'dal fajri, hatta tartafi asyams. Tidak ada solat setelah solat subuh sampai matahari naik. Jadi tunggu matahari terbit, kemudian tunggu sekitar 15 15 menit. Jadi bukan matahari tatkala terbit langsung kita boleh sholat, tidak. Dalam riwayat hatta tatulu asyams, dalam riwayat yang lain hatta tartafi asyams. Sampai matahari terbit, dalam riwayat yang lain sampai matahari tinggi. Para ulama menyebutkan sekitar 15 menit setelah sunrise, setelah matahari terbit. Baru boleh melaksanakan sholat sunnah. Baik sholat syuruk ataupun sholat duha ataupun sholat-sholat yang lainnya. Sebelumnya tidak boleh. Demikian juga kata Rasulullah SAW, La sholata ba'dal asri hatta taghiba syams. Tidak boleh sholat sunnah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Para ulama mengecualikan kecuali sholat-sholat yang dawatul asbab. Sholat-sholat yang ada sebabnya. Contohnya seperti sholat tahiyatul masjid, kalau kita datang ke masjid sebelum azan maghrib, boleh kita sholat tahiyatul masjid. Di antaranya misalnya, sholat <clears throat> istikharah misalnya. Seorang tatkala pada asar tiba-tiba, ada telepon, ya ada tawaran kerja misalnya. Atau ada tawaran nikah terhadap seorang wanita, dia harus mikir-mikir dulu. Wanitanya tidak menunda, tidak menerima penundaan. Harus jawab sekarang kalau tidak saya cari laki-laki yang lain. Maka dia harus sholat istikharah tatkala itu meskipun pada pada asar. Ini diperbolehkan karena ini salat-salat yang ada sebabnya. Contohnya salat jenazah setelah salat asar, as-salatu alal amwat. Kita boleh karena ini salat-salat yang ada sebabnya. Yang tidak boleh salat mutlak kepingin salat. Contohnya ke raudhah pingin salat. Ini tidak boleh kalau setelah asar. Ya, kecuali tatkala kita ke raudhah mau salat tahiyatul masjid. Ini tidak jadi masalah. Adapun salat-salat yang mutlak yang tambah sebab maka tidak diperbolehkan dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Ada yang bertanya? Apa hukumnya seorang laki-laki memegang perempuan yang bukan muhrimnya, bukan bukan bukan bukan muhrimnya, bukan mahramnya ya. Jadi orang salah salah ngomong. Mahram dibilang muhrim, muhrim dibilang apa? Mahram. Kalau muhrim itu orang yang pakai ihram, namanya apa? Muhrim. Kalau mahram itu orang yang yang dilarang untuk dinikahi, seperti adik perempuan, tante, ya, bibi, ini namanya uh, mahram. Kita dia mereka kita adalah mahram mahram mereka. Tentunya tidak boleh ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya lebih baik seorang ditusuk dengan jarum atau besi, jarum besi, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala membayat para wanita, Rasulullah SAW menggunakan kayu. Tidak langsung memegang langsung tangan para wanita. Ya. Namun demikianlah orang sekarang ya bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya. Bukan hanya pegang tangan, cipika-cipiki ya. Ketemu istri orang cipika-cipiki ya. Kemudian suami wanita itu pun kenapa dia merelakan istrinya dicipiki sama cipika sama kita? Karena dia juga mau cipika-cipika istri kita. Enak sekali. <laughs> Nah, ini suatu yang mengikuti metode orang barat ya taklid terhadap orang barat yang merupakan bentuk kemunduran ya perkara yang memalukan. Oleh karenanya jangan kita menyentuh wanita yang bukan warung, kecuali kalau tanpa sengaja. Ini tentunya tidak berdosa seperti saat tatkala kita sedang tawaf dalam keadaan terdesak ya. Tatkala kita sedang berhaji kemudian berdempet-dempetan kemudian tersentuh dengan wanita yang bukan mahram kita, maka kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani sesuatu yang di luar kemampuan seorang hamba, dia tidak mampu untuk menghindar. Ya, maka tidak mengapa dalam hal ini. Adapun sengaja, maka hukumnya haram dan kata Rasulullah SAW lebih baik ditusuk dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada ah, masih. Apa? Kalau memandang, memandang apa melotot? <laughs> memandang atau mengamati atau <laughs> Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada para laki untuk menundukkan pandangan pandangan mereka. Tatkala Rasulullah SAW berhaji bersama Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka ada seorang wanita yang tersingkap wajahnya karena sedang ihram, sedang ihram maka orang wanita ihram membuka cadarnya. Maka dilihat oleh Fadl bin Abbas. Fa'ajabahu husnuha. Ya, Fadl bin Abbas kemudian lihat terus. Rasulullah SAW pun menolehkan apa? Wajahnya, kepalanya. Rasulullah SAW juga berkata kepada Ali, Laka al-ula wa laysat laka thaniyah. Bagi kamu pandangan pertama dan pandangan kedua tidak boleh. Artinya kalau kita nggak sengaja ngelihat, tidak berdosa. Tapi jangan sekali ngelihat mumpung sekali melotot terus, ini tidak boleh. melihat mengamati dan meneliti, ini tidak boleh. <laughs> yang diperbolehkan melihat terus tidak sengaja, astagfirullah. Bukan malah melotot dan dan sekarang perkara ini perkara yang sudah orang tidak pedulikan. Sekarang semua orang lihat buka orang wanita buka aurat semuanya dilihat. Tukang bawa acara berita buka auratnya ya. dan kita santai-santai nonton. Ya. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Di internet di mana-mana orang masuk di Facebook di Twitter melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat dari tidak menjaga pandangan. Di akhir ayat ini kata Allah, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Inna Allah khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini lebih suci bagi mereka dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah bagi para wanita wanita-wanita mukminah Allah mengatakan, katakan bagi laki-laki mukminah, bukanlah orang-orang kafir, bukan orang-orang munafik. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, yang merasa beriman, tundukkan pandangan kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an. Ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian bertobat seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini dalil bahwasanya orang yang tidak menjaga pandangannya diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. Sementara kita mau cuek aja ngapain bertobat itu biasa lihat sana lihat sini. Waliyadzubillah ya kan nah, subhanallah kondisi sekarang oleh karenanya kita berusaha untuk menjaga pandangan kita. Kalau terlihat maka kita berusaha menundukkan pandangan kita. Ingat sabda Nabi SAW, lakal ula walaisat lakathaniya. Bagi engkau pandangan pertama, adapun pandangan kedua dan ketiga dan seterusnya hukumnya haram. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Pertanyaan yang bagus kata Bapak ini, eh, khair, dia bertanya, setelah seorang sholat witir, bolehkah dia sholat tahajud lagi? Rasulullah SAW mengatakan, Ija'alu akhir sholatikum bilail witra. Kata Nabi SAW, jadikanlah sholat terakhir malam kalian sholat witir. Jadi asalnya seorang menjadikan witir sebagai sholat penutup. Dan tidak sholat lagi setelah itu. Akan tapi, seandainya dia sholat witir karena takut tidak bangun dia sholat witir. Seandainya